Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Kita akan memasuki pembahasan yang berikutnya yaitu mengenai ucapan Al-Imam Ibnu Qudamah rahimatullah alaih apa? Kata beliau di situ Ahata tapi syai'in ilma. Allah Subhanahu wa taala itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi semuanya tidak terluputkan dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, meliputi segala sesuatu. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah yang bawah itu syarahnya ahata bi kulli shay'in ilma ahata ilmuhu bi kulli shay'in min makan wa ma yakun fil madhi wa fil mustaqbal masyaallah maksudnya apa ilmunya Allah taala meliputi segala sesuatu baik sesuatu yang telah terjadi nah maupun sesuatu yang akan terjadi yang telah lampau maupun sesuatu yang akan datang paham ya ilmunya meliputi semuanya sesuatu yang telah terjadi tahu yang akan terjadi juga tahu sesuatu bahkan kalaulah seandainya tidak terjadi, tapi kalau terjadi, tahu bagaimana terjadinya itu Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Wa fima la ya'lamuhu wa fima la ya'lamuhu illahu subhanahu wa taala. Dan juga mengetahui perkara-perkara yang tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in bi'ilmihi subhanahu wa taala. La yakunu shay'un illa bi'ilmihi. Segala sesuatu pasti Nah, barakallahu fikum dengan keilmuan Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu apapun kecuali apa Allah taala mengetahuinya. Semua. Coba bayangkan, seluruh sedunia sudah taruhlah. Gugurnya daun. Paham ya? Berapa jumlahnya? Di mana yang mengalami apa? Musim gugur misalkan di mana? Yang mengalami musim semi atau tumbuhan yang semisal di mana? Allah taala tahu semuanya. Kalau manusia bagaimana? Tahu yang ada di hadapannya saja. Itu pun enggak tahu jumlahnya berapa. Ya enggak? Antum lihat pohon berguguran daunnya. Tahu nggak jumlahnya dalam sekejap itu? Nggak tahu. Taunya ya gugur kita gitu aja. Tapi kalau Allah Taala tahu semuanya jumlahnya, rinciannya tahu semuanya. Nah, barakallahu fikum masyaallah. Kita lihat lagi. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, al-Imam Ibnu Qudamah beliau digelari dengan apa? Muwafakudin. Digelari dengan apa? Muwafakudin. Naam. Itu orang yang diberikan taufik dalam agama. Beliau seorang imam ahlus sunnati wal jamaah. Naam. Kata beliau, "Wa qahara kull makhluqin 'izzatan wa 'izzatan wa hukma." Artinya, dan Allah taala adalah zat yang menguasai seluruh makhluknya. Menguasai seluruh makhluknya dengan kekuatannya dan juga apa? Nam ketetapan hukumnya. Tunduk semua makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Nah, barakallahu fikum, segala sesuatu makhluk yang ada ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita enggak faham tasbihnya mereka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Na'am wa in syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Artinya apa? Tidaklah ada sesuatu melainkan semuanya bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalian enggak tahu tasbihnya mereka. Burung, eh, merpati, kucing, jangkrik, kata, semuanya eh, daun, pohon, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita nggak paham tasbihnya mereka. Jangan seperti apa kemarin? Jangan seperti orang sufiah sok nebak. Eh, ada jangkrik ngengkrik dibilang baca la ilaha illallah katanya. Paham ya? Habis musim hujan, awal-awal hujan tuan biasanya banyak apa? Nah, barakallahu fikum ashabud dhafabi itu ya, yaitu nah barakallahu fikum Kata-kata itu kan mereka kan suaranya bersuara itu. Kata mereka itu lagi tahlilan katanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sok tahu mereka. Kita katakan benar kalau semua makhluk bertasbih, cuman enggak paham tasbihnya mereka yang mana, kata enggak tahu gitu loh. Paham ya? Nah, cuman ada yang dinaskan. Ada yang dinaskan dengan dalil kalau ada hewan yang bersuara dengan suara tersebut, kita diminta untuk apa? Meminta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, meminta keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hewan apa itu? Ayam ayam jantan ketika berkokok. Ha? Idza sami'tum siyahad dik fasallallaha fas'alullaha min fadlih. Apabila kalian mendengar suara enam ayam jantan berkokok, maka mintalah kepada Allah keutamaannya. Meminta keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sami'tum Nah barakallahu fikum nabahal khimar fata'awadu syaitan fata'awadu minal fata'awadu minal fata'awadu billahi minasyaitanir rajim artinya apa kalau kalian mendengar suara ringkikan himar tahu himar ya dalam riwayat yang lain suara gonggongan gonggongan anjing maka apa mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan yang terkutuk Paham ya? Nah, gonggongan anjing, kemudian apa? Suara ringkikan himar. Tahu himar antum, Akh Yusuf? Tahu keledai? Pernah lihat? Pernah dengar ya? Eh, suaranya pernah dengar suaranya? Pernah dengar suaranya? Suara keledai itu sejauh sejelek-jelek suara. Paham ya? Sejelek-jelek suara, ya keledai tadi itu kalau bersuara. Suaranya sulit ditiru sulit sekali. Kalau di Yaman banyak sekali itu ya Nah, inna angkaral aswat la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling jelek ya suara himar tadi itu. Nah, Allahul musta'an. Ini sekedar selingan bahwasanya apa? Ada terkadang suara-suara yang dinaskan untuk kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala atau minta keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lihat lagi. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala qahara kullu makhluqin zat yang maha kuasa terhadap segala makhluk. Ai akhda'ahu li sultanihi subhanahu wa ta'ala. Allah taala membuat tunduk makhluk tersebut nah dikarenakan apa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kullu makhluqin, semua makhluk la yastasna min hadza. ayy makhluqin al aghniya wal fuqara. Enggak dikecualikan. Dari ini enggak dikecualikan sama, sama sekali. Semua makhluk, tidak orang kaya, tidak orang miskin, wal muluk was sa'alik sa'alik itu jawabnya sa'luk yaitu orang lemah. Paham ya? Nah, tidak dikecualikan baik itu para raja, para pemimpin atau orang yang lemah, rakyat sipil taruhlah. Wal malaikah dan para malaikat wal anbiya dan para nabi war rusul dan para rasul wa jami'al makhluqat kulluha wa jami'al makhluqat kulluha maqhuratun lillahi azza wa jal tahta tasarrufihi wa qahrih subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di bawah pengaturannya di bawah kekuasaannya, di bawah pengaturannya, la ahadnya khurut an dzalik. Gak ada seorang pun yang keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Gak ada. Semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Gak bisa kita mengelak. Fa radun 'ala ladina yasumun anna hunaka al awliya wal aqtab man yatasarrafuna fil kaun. Masyaallah, Allah musta'an. Ini bantahan terhadap orang-orang yang mereka beranggapan bahwasanya di sana itu ada wali-wali dan aktab. Aktab itu para masyayikhnya orang sufiyah. Paham ya? Al-Qutub. Paham ya? Aktab. Paham ya? Ya para masyayikhnya, para pembesarnya orang sufiyah. Ya, istilah mereka itu ya. Man yatasarrafuna bil kaun ada di sana itu wali-wali dan juga para aktab yang mereka apa? Bisa mengatur alam semesta ini, bayangkan. Allah musta'an. Nah. Kama yaquluhu al-malahidah minas sufinya sebagaimana ungkapan orang-orang yang apa? Nah, barakallahu fikum yang mereka mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan sufiyah. Paham ya? Orang-orang yang menentang, yang tidak beragama, ateis atau semisalnya. Allah musta'an. Izzatan ay quwwatan. Izzah itu maknanya adalah kuah. Nah, barakallahu fikum. Wa hukman ay kullu syai'in tahta hukmi subhanahu wa ta'ala wa akhda'ahu lah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu di bawah ketetapan hukum Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala tundukkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala yatasarrafu fihi wa yadabbiru Allah taala yang mengatur dan juga yang na barakallahu fikum menggerakkan mereka. Wala yasta'si syai'un 'alaihi subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu apapun yang mempersulit Allah subhanahu wa taala. Semuanya mudah. Wa madzalika 'ala Allah bi'aziz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Semuanya mudah bagi Allah subhanahu wa taala. Ikhwan fi din azza wa jalla wa hafizakumullah jami'an. Kita ambil dikit lagi ya. Kata beliau, qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah wa wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma. Dan sangat luas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya terhadap segala sesuatu, meliputi segala sesuatu ilmunya dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rahmatnya apa? Kan ada berapa rahmat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan? Ada berapa? 100 rahmat. Di antaranya ada yang diletakkan di bumi ini. Eh, contohnya apa? Singa dengan anaknya. Singa yang dikatakan raja hutan, eh, Malikul Ghabah, raja hutan itu. Kalau dengan anaknya senang ya. Lemah lembut dengan anaknya, dirawati eh, disusui atau ya, walaupun dengan yang lainnya mungkin apa? Eh, mungkin galak atau mungkin bisa dikatakan apa? memangsa, tapi kalau dengan anaknya sayang sekali. Itu termasuk apa? rahmat Allah Subhanahu wa taala di Naam. Dan rahmatnya manusia dengan yang lainnya juga. Kita lihat sini. Ya'lamu ma baina aydihim ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah Subhanahu wa taala adalah zat mengetahui apa-apa yang telah lalu. Paham ya? Nah, barangkali apa-apa yang ada di hadapannya yang akan datang dan apa-apa yang telah lalu. Dan Allah mengetahui wala itu nabi ilma dan mereka-mereka makhluk tidak bisa meliputi Allah Subhanahu ilmunya. Nah, qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala wasi'a kulli syai'in rahmatun ilma. Segala sesuatu Allah taala rahmat dan ilmunya nam sangat luas, meliputi segala sesuatu. Ai wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Rahmatnya Allah taala luas terhadap segala sesuatu. Allah Ta'ala meliputi, rahmatnya meliputi segala sesuatu. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kullasyai" dan rahmatku nah meliputi segala sesuatu. Wa ilmuhu aidan kula kullasyai dan ilmunya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala juga meliputi segala sesuatu kama sabak sebagaimana sudah kita lewati. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, yaitu zat yang mengetahui apa-apa yang ada di hadapan yang akan datang dan apa-apa yang telah lalu. Wa ya'lamu ma fis samawati wa fil ard dan yang mengetahui apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di dalam bumi. Fala yakhfa shay'un 'ala ilmihi subhanahu wa ta'ala, maka enggak ada sesuatu apapun yang terluputkan dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmuhu was ilmuhu wasi'al asya' kullaha. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi semua semua atau segala sesuatu. Bi khilafil makhluk, berbeda dengan makhluk fa innahu ya'lamu syai'an Wa yajhal asya' katsira. Kalau makhluk beda. Makhluk mungkin mengetahui sesuatu tapi dia yang dia tidak ketahui lebih banyak lagi. Antum sekarang, antum makhluk bukan antum? Makhluk bukan? Makhluk. Tahu enggak antum? Antum tahu enggak? Tahu enggak sesuatu antum? Tahu. Sesuatu yang antum ketahui terbatas enggak? Itu makhluk. Paham ya? Antum sekarang tahu sesuatu yang ada di hadapan antum, tapi belum tentu antum tahu yang di belakang antum. Paham ya? Belum tentu antum tahu yang di bawah antum apa. Paham ya? Karena kita belum melihat dan belum memastikannya. Itulah manusia terbatas pengetahuannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala meliputi. Sekaligus langsung tahu semuanya. Nah, barakallahu fikum Allahul musta'an. Amma Allah jalla wa ala fa innahu ya'lamu kullasyai' la yakhfa 'alaihi syai'. Kullul asya' ya'lamuhu ya'lamuhu Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Tidak ada sesuatu apapun yang terluputkan dari ilmu Allah taala. Segala sesuatu Allah taala mengetahuinya. Wa rahmatuhu wasi'at kullasyai' dan rahmatnya meluas meliputi segala sesuatu hatta al-kuffar. Wasi'atuhum rahmatullah azza wa jal. Hingga orang kafir pun mereka mendapatkan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir ada enggak yang kaya? Banyak orang kafir banyak yang kaya. Bahkan yang dia miliki bukan hanya sekedar mobil, motor, tidak, pesawat pun punya juga. Bahkan hotel-hotel yang mereka bangun bintang berapa? Bintang tujuh sembarangan. Paham ya? Nah, menunjukkan bahwasanya rahmat Allah Taala itu luas sekali. Bi makna Allah yarzuquhum wa yu'afihim wa yu'tihim ma yahtajuna ilaih. Hadza min rahmatih subhanahu wa taala. Dengan makna bahwasanya Allah Taala memberikan rezeki kepada mereka orang-orang kafir dan memberikan kesehatan kepada mereka dan memberi mereka apa yang mereka butuhkan. Ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir juga ada yang kaya, bukan orang yang beragama Islam saja, tapi untuk orang-orang kufar, wal munafikin, wal musyrikin namanya apa? Istidraj. Hanya mengulur-ulur waktu saja. Nanti kalau Allah Taala ambil semuanya, hilang semuanya di akhirat mereka termasuk apa? Penduduk neraka. Wallahu a'lam. Naam. Ambil dikit lagi, selesaikan bawah itu ya. Satu rangkaian wa hatta hayawanat ta'ish tahta rahmatillah subhanahu wa ta'ala yu'tiha yarzuquha wa yu'afiha wa yashfiha minal amrad wa yusakhiruha lil 'atf 'ala auladiha ma'annaha la tarju min auladiha syai'a masyaallah hingga hewan-hewan pun hidup di bawah rahmat Allah taala Allah taala memberikannya memberikan rezeki pada hewan memberikan kesehatan pada hewan hewan ada yang enggak sehat ada enggak yang sehat? Banyak, hewan yang sehat banyak, yang sakit juga ada. Memberikan kesembuhan kepadanya dari penyakit yang ada dan Allah taala tundukkan, bayangkan. Allah taala tundukkan hewan-hewan tersebut untuk memiliki rasa apa? Belah kasihan dengan apa? anak-anaknya. Antum lihat ayam itu, ayam betina. Kalau ketika sudah mabarakallahu fikum punya anak-anak kecil-kecil itu, biasanya dia melindunginya. Kalau ada orang dekat di teladung. Paham ya? Bahasa Indonesianya apa itu? Teladung. Ditubruk sama sama babonnya tadi itu, sama pasal ayam betina tadi itu. Allah musta'an. Naam. Seperti itu keadaannya. Karena apa? Melindungi anak-anaknya. Ma'an hala tarjumin auladiha syai'a padahal Nah barakallahu fikum tidak mengharapkan dari anak-anaknya sedikit pun, cuma melindungi tadi itu. Wa ma'ahada tashfaq ala auladiha bersamaan dengan ini sayang sekali terhadap anak-anaknya. Hewan padahal. Naam. Apa itu? Tadi Hmm? Apa bacanya itu? Eh? <laughs> apa itu? Huruf apa itu? Watahnu itu ya. Walalam apakah terulang ataukah lafaz sendiri nanti kita lihat nanti. Nah, kalau watahin watahnu nanti kita lihat. Naam, wa tahnu ala auladiha rahmatan minallahi subhanahu wa ta'ala dan juga nak melindungi eh, melindungi anak-anaknya karena itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hada min rahmatillahi allati wasi'at kullasyai ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu al hayawanat wal mu'minin wal kufar hewan-hewan pun orang-orang beriman pun dan orang kafir pun mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala hada fid dunya ini di dunia Wa amma fil akhirah, adapun di akhirat kelak, fa inna rahmatahu khassatun bil mu'minin. Maka rahmatnya Allah taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala khusus untuk orang-orang yang beriman. Amal kufar fala tama'alahum birahmatillah azza wa jalla fil akhirah. Adapun orang-orang kufar enggak usah berharap. Orang-orang kufar itu enggak ada harapan lagi mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat karena mereka adalah penduduk neraka la yamutu fiha wala yahya mereka enggak hidup enggak mati merasakan enam adab yang terus menerus ditimpakan kepada mereka nasallahu salamatal afiyah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu walhamdulillahi rabbil alamin